Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib hari Rabu malam Kamis 30 Desember 2020 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-9 dan masih dalam pembahasan bab ke an siam Ramadan. Maka sebelum kita memberikan kajian, silahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fik. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Di hadis nomor 11 dari hadis di al-akhbar as-sahihah yang mana kita masuk kepada bab yang ketiga keutamaan berpuasa. Maka dari keutamaan berpuasa, penyebab orang yang berpuasa itu masuk kepada surga. Maka di hadis nomor 11 beristidlal penulis dengan hadis Anas ibni Malik. Dan hadis Anas ibni Malik adalah hadis yang ke-8 dari 10 pendalilan bahwa orang-orang yang berpuasa akan masuk kepada surga dikarenakan amalan puasanya. Maka di hadis yang ke-8 yang akan kami baca ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas bin Malikin qala nuhina Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syai'in fakana yujibuna an yaji ar-rajul min al badiyah al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Faja'a rajulun min ahlil badiyah faqala ya Muhammad atana rasuluk faza'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsalaka qala sadaqa. Kata Anas bin Malik Nabi telah melarang kepada kami untuk banyak bertanya dari perkara-perkara. Dari perkara-perkara yang jelas di sini bukan perkara tafsir meminta penjelasan tetapi perkara yang menyelisihi ataupun perkara yang membuat malah berat dari ibadah. Pertanyaan yang tidak penting. Maka kami sangat senang jika datang orang dari Badu yang berakal dan dia menanyakan dari beberapa perkara maka para sahabat mengambil faidah darinya. Karena orang-orang Badu mempunyai kepolosan dalam pertanyaan. Maka disebutkan datang orang dari Badu yang mana mereka dinisbatkan kepada ahlul badiyah maknanya orang pedalaman dari Arab. Kalau kita orang Badu mungkin hidup di dalam hutan maka mereka susah untuk bertemu dengan manusia seperti orang-orang kubu mungkin ataupun orang Dayak di Kalimantan dan di Jawa Barat orang Sunda dan sekarang sudah punah orang-orang Baduy pedalaman alhasil disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang yang menyendiri dan mengisolasi diri disebutkan di hadis man bada jafa barang siapa yang tinggal di ahli badawah dia menjadi nomaden dan menjauh dari manusia, maka jafa, dia akan kaku. Dan hadis ini hadis yang Hasan Ligoiri dan dari segi praktek memang seperti itu. Karena we are social people. Kita ini manusia yang diciptakan bersosial. Membutuhkan kepada orang lain. Maka di saat manusia menyendiri dalam kelompok tertentu, seperti kelompok Badu yang mana mereka di Arab tidak ada hutan belantara sehingga mereka hanya tinggal di padang pasir bersama hewan ternaknya dari onta dan kambing dan sapi dan berserta anak istrinya maka mereka dan mengikuti arah dari oase dari sisa hasil hujan ataupun mata air yang mereka tinggal di sekitarnya setelah kering mereka pindah kembali. Maka kehidupan badu seperti ini disebutkan di hadis Jafa. Dia akan menjadi kaku. Karena tidak bersimbiosis dengan manusia. Maka jarang berinteraksi dengan manusia. Sehingga mereka datang kepada Nabi. Mendengar bahwa Nabi adalah Rasul. Mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya polos. Tanpa ada niat apa-apa di dalam hati mereka. Dan bahkan dari mereka merepotkan Nabi. Seperti di hadis Anas yang mutafakun alaih. Mereka kencing di masjid. Dan begitu pun di hadis yang mutafakun alaih. Mereka datang. Kemudian ada yang bersin. Dan berteriak Alhamdulillah. Seperti itu. Kemudian ada para sahabat yang mendiamkannya. Maka orang yang mendiamkan memukul-mukul itu pun dibuat perkara oleh orang badu. Alhasil seperti itu keadaan orang badu. Dan begitu pun datang kepada Nabi dan menarik baju Nabi sampai leher Nabi ter, ter, tertera dari asar ataupun jejak kerasnya ditarik oleh badu tersebut. Maka mereka Jafa seperti hadis Nabi kaku karena tidak bersimbiosis dengan manusia, hanya dengan binatang ternak mereka dan kehidupan yang sangat keras seperti badu-badu yang ada di gunung-gunung di Indonesia misalnya ataupun di hutan-hutan maka mereka pun japa kehidupan mereka sangat keras dan tidak berinteraksi dengan manusia maka datang kepada nabi dan mendengar bahwa datang utusan dari Nabi Muhammad kepada mereka maka akhirnya mereka mengatakan, Ya Muhammad atana rasuluk. Wahai Muhammad telah datang kepada kami utusan kamu. Dan dia mengatakan kepada kami bahwa Allah telah mengutus kamu. Maka seakan-akan bertanya kepada Nabi dan ingin mentaukin. Menjelaskan benar apa tidak. Dikatakan oleh Nabi Sadaqah. Qala faman sama. Qala Allah Lalu siapa yang menciptakan langit? Dikatakan Allah. Khalaqa man khalaqal ard dan lalu siapa yang menciptakan bumi? Dikatakan oleh Nabi Allah. Khalaqa man nusiba jabal Waja'ala fiha maja'ala. lalu siapa yang menancapkan gunung-gunung yang besar maka dikatakan Allah qala fabilladi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal. Maka dengan yang menciptakan dia bersumpah dengan yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menciptakan gunung-gunung ini Allah arsalaka maka di sini mad badal di pelajaran yang lalu takdirnya a Allah apakah Allah yang mengutus kamu kepada kami untuk melaksanakan peribadatan? Qala na'am, tentu. Qala faza'ama rasuluk anna alaina khamsa salawat fi yaumina wa lailatina. Qala sadaqa. Bahwa utusan kamu memerintahkan kepada kami sholat lima waktu. Apakah benar? Cross check bahwa yang diutus itu benar atau tidak. Maka dikatakan sadaqa, benar. Telah benar dia. Qala fabilla di arsalakallah amaraka bihada, apakah Allah memerintahkan kepada kamu sholat lima waktu? Dikatakan na'am. Qala faza'ama rasuluka anna alaina zakah fi amwalina. Kala sadaqa. Kala fabila di arsalakallah amaraka bihada. kala na'am. Dan utusan kamu mengatakan wajib membayar zakat. Apakah benar? Iya. Dan apakah ini adalah perintah Allah kepada kamu? Dijawab iya. kala wa za'ama rasuluka anna alaina saumasah Ramadan fi sanatina. Qala sadaqa. Qala fabila di arsalakallah amaraka bihada qala na'am. Ini poin pendalilannya. Dan utusan kamu mengatakan kepada kami bahwa kami harus melaksanakan puasa satu bulan dinamakan bulan Ramadan. Apakah benar dikatakan oleh Nabi benar? Apakah Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan puasa ini? Cross check tidak tanggung-tanggung kepada Nabi. Apakah Allah memerintahkan kamu maka itulah kepolosan dari orang-orang badu. Maka dijawab tentu. Pertama cross check dari utusan Nabi. Benar apa tidak? Sahabi ini. Dan yang kedua cross check kepada Nabi. Apakah ini perintah Allah kepada kamu? Maka dijawab oleh Nabi benar. Dan begitu pun tentang haji. Kemudian berkata, setelah dijawab dan begitu pun tentang haji, apakah wajib? Naam. Dan apakah Allah memerintahkannya? Dijawab naam. Qala walladhi ba'atsaka bil haq la azidu alaihinna wala angkus minhun. Maka dikatakan kalau begitu demi Allah aku akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu dari puasa Ramadan dan juga melaksanakan zakat dan melaksanakan salat lima waktu dan haji. Saya tidak akan menambah dari ibadah yang wajib ini dan saya tidak akan menguranginya. Maka apa jawaban Nabi? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in sadaqa la yadkhulannal jannah." Maka jika benar orang ini maka dia pasti akan masuk kepada surga. Syahidnya di sini Nabi telah memberikan tazkiyah jika memang benar apa yang diucapkan oleh orang ini akan melaksanakannya maka dia akan masuk kepada surga. Maka ini pendalilan dari hadis ini pendalilannya lain sadaqa al jannah. Jika orang ini benar melaksanakan yang wajib-wajib tadi, maka dia akan masuk kepada surga. Poin pendalilannya melaksanakan puasa Ramadan penyebab masuk kepada surga. Maka tadi hadis dari Anas. Dan wajah pendalilannya jelas. Sekarang kita masuk kepada hadis Talhah ibnu Ubaidillah. Yang mana hadis Talhah juga sama menceritakan tentang orang Arab Badu datang kepada Nabi. Maka di sini kisahnya pun hampir sama dan kedudukan hadis Talhah ibnu Ubaidillah mutafakun alaih dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Anak Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sairur ra's Faqala ya Rasulullah akhbirni mada faradallahu alayya minas salah. Faqala as salawatil khams ila an tatawwa'a say'a. Datang seorang badu yang sa'iru ra'as. Makna sa'iru ra'as, rambutnya gimbal. Besar. Tidak pernah dicukur. Mungkin tidak mempan. <laughs> Kalau di sini mungkin orang-orang Dayak tidak mempan. Dicukur. Kalau di Arab Wallahu a'lam. Yang jelas dia sahabi. Tidak melaksanakan sihir dan sebagainya. Maka rambutnya gimbal. Berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alaiya minas salah." Faqala as-salawatul khams ila an tatawwa'a. Wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada kami untuk melaksanakan sholat Dikatakan oleh Nabi, sholat lima waktu itu yang wajib. Dan jika kalian mau antatawwa'a juga sholat sholat dari Qobliyah dan Ba'diyah dan salat malam dan salat duha dinamakan tatawu. Faqala akhbirni mada faradallahu alayya minas siyam. Faqala sahra Ramadan. Lalu beritahu kepada kami apa yang Allah wajibkan dari puasa. Dikatakan oleh Nabi puasa Ramadan ila antatawa asyai'a. Kecuali ditambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Dari sunnah Senin Kamis, dari puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 dan puasa Sita Syawal dan puasa Daud dan ini yang paling afdol puasa ahuna Daud kata Nabi Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah faqala fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'a al-Islam. Maka kemudian setelah menanyakan zakat disebutkan oleh Talha dan Nabi menjelaskan perkara-perkara yang wajib dari membayar zakat dan haji dan yang lainnya. Qala walladhi akramaka la atatawwa syai'a la atatawwa syai'a wala angkusu mimma faradallahu alayya syai'a. Maka aku tidak akan menambah dari kewajiban dan tidak akan mengurangi dari kewajiban ini. Maka aku akan melaksanakan apa yang kamu ucapkan Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa." Maka orang ini masuk kepada surga jika benar apa yang dia ucapkan. Maka syahidnya orang yang berpuasa menyebabkan masuk kepada surga seperti kisah dari orang Badu ini. Maka jika kita lihat dari hadis Talhah ibnu Ubaidillah yang mutafakun alaih dan sebelumnya tadi dari Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah tentang kisah orang Badu. Maka ketiga sahabat merawikan kisah Badu. Maka bisa jadi Badunya itu satu, namun Abu Hurairah mempersaksikannya, Anas mempersaksikannya, Talha ibnu Ubaidillah mempersaksikannya, sehingga semuanya meriwayatkan bisa jadi seperti itu. Dan wallahu a'lam. Bisa jadi banyak orang Badu yang datang satu Badu bertemu dengan Abi Hurairah, satu Badu bertemu dengan Anas, satu Badu bertemu dengan Talha, semuanya bisa jadi. Walau alam karena kita tidak bisa hidup di zaman mereka. Namun dari segi lafad yang ditanyakan, lafadnya sama. Walau alam bisa jadi seorang badu datang dan Tolhah meriwayatkan dan Abu Hurairah meriwayatkan dan Anas meriwayatkan. Dan kisahnya pun sama. Menanyakan tentang kewajiban Islam yang lima. Dan diantaranya puasa Ramadan. Dan ini poin pendalilannya. Dan disebutkan di akhirnya aku tidak akan menambah dengan puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, zakat-zakat yang sunnah maknanya sodakoh. Aku tidak akan menambah. Dan tidak akan mengurangi dari kewajiban tersebut. Karena maksiat kalau menguranginya. Maka kalau begitu disebutkan di hadis barang siapa di hadis Abi Hurairah man arada ayang dura ila rajulin min ahlil jannah dur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat dari penghuni ahlu surga yang hidup, maka lihatlah kepada orang ini di hadis Abi Hurairah. Di hadis Anas dan di hadis Talha In sadaqa dakhalal jannah. Jika benar orang ini terhadap ucapannya, mengkonsekuensikan dirinya, maka dia masuk surga. Maka wallahu alam dari tiga kisah sahabat ini, apakah sahabinya orang Badu itu satu, kemudian mereka meriwayatkan dari tiga sahabat, karena kisahnya sama, bisa jadi. Yang jelas, perlu ditambah di sini ucapan dari ketiganya, demi Allah aku tidak akan pernah menambah dari amalan-amalan yang disebutkan oleh engkau tadi di riwayat tadi e, eh, Talha ibnu Ubaidillah tidak akan melaksanakan tambahan sunnah. Maka di sini menjadi perhatian bagi kita bahwa ketiga hadis ini, hadis Abi Hurairah, hadis Anas dan Talha bukan menjadi pendalilan tentang kita untuk meninggalkan sunnah-sunnah tidak. Karena sunnah yang hukumnya bukan wajib ataupun dinamakan nafilah atau dinamakan mustahabat, sunnah, nafilah, mustahab, itu semuanya sama. Ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan, maka tidak pantas seseorang meninggalkan begitu saja selama mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun padahal dia mengetahui itu adalah keutamaan maka tidak pantas. Karena telah datang hadis dari Anas yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman ragiba an sunnati falaisa minni." Maka barang siapa yang membenci dari sunahku maka bukan dari golonganku. Maka jika kita meninggalkan dari sunah sunah karena lelah, atau kadang-kadang kita dalam keadaan futur, bosan, maka kita meninggalkannya dalam keadaan terpaksa karena lelah ataupun malas, namun sekali, dua kali, tiga kali seperti itu, maka insya Allah tidak apa-apa. Namun barang siapa yang meninggalkannya sengaja dengan dalil tadi kisah sahabat ini, sahabat juga yang dikatakan oleh Nabi masuk surga, katanya tidak akan menambah dari amalan-amalan kecuali yang wajib saja, maka ini bukan menjadi pendalilan bagi kita untuk bermalas-malasan. Maka oleh sebab itu, banyak di dalam ayat Al-Quran dan hadis yang mana diperintah kita untuk melaksanakan peribadatan. Baik yang wajib dan juga yang sunnah. Di mana Allah berfirman, Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sehingga di sini diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, kita melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Melaksanakan sholat yang wajib lima waktu, berjamaah, sholat berjamaah wajib, maka tunaikan juga kemudian menunaikan kalau mampu rawatib, qabliyah ba'diyah yang ada sunnahnya dan di rumah lebih afdol tentunya seperti hadis Ubadah bin Samit salatu ahadikum fi baitihi afdol dan di riwayat yang lain, salatu rajulin fi baitiha ilal maktubah. Afdali salati ahadikum fi baitiha ilal maktubah. Sebaik-baiknya salat seseorang di rumahnya kecuali yang maktubah. Dari sini menjadi pendalilan juga tentang keutamaan salat sunnah di rumah. Adapun salat yang wajib maka harus di masjid karena dikecualikan sebaik-baiknya salat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Maka menjadi pendalilan juga bahwa sholat berjamaah wajib. Tidak boleh kita tanpa udur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Di dalam hadis Ubadah ibnu Samit ini juga menjadi dalil ilal maktubah. Maka kita melaksanakan sholat sunnah dan juga melaksanakan sholat yang wajib. Dan puasa yang sunnah dan puasa yang wajib. Fastabikul khairat. Dan di hadis muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kaqib ilail mudlim." Qad yusbihu rajulun musliman wa yumsi kafira. Maka percepatlah dalam melaksanakan amal-amal soleh, wajib ataupun sunnah semampu kamu. Karena fitnah itu akan datang bagaikan kegelapan malam. Maka bisa jadi seseorang dalam keadaan di malam hari beriman wa yusbihu kafiro. Dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Betapa cepat Allah rubah hati. Dan yusbihu musliman wa yumsi kafiro. Dan bisa jadi seseorang di paginya dalam keadaan muslim. Kemudian di maghribnya dalam keadaan kufur kepada Allah. Yabi'u dinahu li minad dunya. Karena menjual agamanya untuk kehinaan dunia.